Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya, apakah hukum bagi kedua pasangan yang akan menikah untuk kegiatan foto memfoto? Dan bagaimana hukumnya apabila sampai dipublikasikan ke media sosial walaupun tidak mengandung unsur pornografi? Begitu Buya, bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Foto dengan foto kalau dibuat bukan sebuah dosa. Ada rembelkan foto dan foto. Biarpun tidak berdekatan. Misalnya fotonya sendiri, fotonya sendiri, lalu ditempel, disambungkan. Akan tapi tidak semua orang mengerti cara itu. Orang awam, orang yang lain yang nggak ngerti dunia foto, ngertinya adalah nem, nempel. Akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah Apalagi belum menikah sudah pakai pegang tangan dan sebagainya. Ustadz lagi kan problem. Anaknya ustadz lagi. Musibah, mau apa ini? Problem itu. Itu bukan gaya, itu bukan syiarnya orang mukmin. Itu bukan kebiasaannya orang yang beriman. Bukan kebiasaan orang yang beriman. Kenapa harus pakai foto? Hah? Kenapa harus pakai foto? Kenapa foto bu istri Anda harus calon istri harus pajangnya sana sini? seorang wanita mulia merasa risih kalau fotonya dibajang sana kemari itu. Wanita mulia akan risih. Mungkin akan ngomong pada soalan suaminya, wah suamiku jangan dibajang, selesai. Kita menikah, kebahagiaan milik kita, gak harus dipamerin sana sini. Maka disimpulkan, caranya yang benar seandainya dipisah dan sebagainya, dipisah pun itu bukan akhlak yang mulia. Bukan akhlak yang orang-orang mulia. Kalau masalah keharaman, masalah haram itu adalah perlu ditinjau. Kalau fotonya dempetan, pegang tangan sebelum apa-apa, haram. Ya kan? Sudah ngelihat yang dibuka, haram. Fotonya sudah gandeng-gandeng, ada di pangku, segala macam, digendong. Eh, Istighfar. Itu biasanya setelah menikah nggak pernah gendong istrinya itu. Tidak pernah memeluk istrinya, tidak pernah megang tangan istrinya. Jalannya sendiri-sendiri, makannya pun gantian. Ada suap-suapan itu semuanya. Ya. hayal. Tidak seperti itu. Tidak, tidak semestinya Anda lakukan itu. Cukup buat kartu undangan selesai. Undanganmu jangan mahal-mahal. Ada undangan mahal. Undangannya katanya sampai 50 ribu satu undangan. Astagfirullah. 20 ribu, 35 ribu. Undangan yang penting nyampe beritanya pada orang. Undangnya gede tapi orang yang datang percuma fotonya sana sini bukan akhlak yang mulia jadi kalau masalah halal haramnya harus kita tinjau kalau memang berdampingan pegang-pegangan tangan beneran ya hal haram cuman karena adalah kelihayan seorang fotografer mengambil foto sana foto ini digabungkan akan tapi menjadi contoh yang jelek kemudian yang kedua adalah ngikuti bukan gayanya orang Islam itu bisa menjadi haram kalau kita tasyabuh ganti niru gayanya orang di luar Islam bukan semacam itu hendaknya anda hindari kalaupun kita tidak mengatakan bab haram karena mungkin caranya benar tapi tetap ini adalah bukan sebuah akhlak yang mulia kalau kita niru gayanya orang kafir maka menjadi haram hukumnya karena kita tiru-tiru gayanya orang orang kafir memberitahu adalah tidak harus dengan cara semacam itu cukup dengan undangan dan tidak sampai derajat darurat ayo apakah darurat harus pakai foto apakah kalau foto nanti ada bom meletus Apakah kalau ada foto langsung nanti pasti berantakan rumah tangganya atau bagaimana apakah jaminan dengan foto langsung bahagia gak darurat itu semua kalau darurat ini kalau udah pakai foto mati bu ya oh iya pakai foto nanti <laughs> gak ada itu bukan darurat gak usah ikut makanya orang Islam tuh hendaknya punya pendirian jangan suka ikut-ikutan lah fotografer tuh oh, ikut lah muftinya bukan kiai bukan ustadz muftinya adalah fotografer tukang foto ini nah ini tukang fotonya yang jadi mufti gimana ya itu tuh sini salah sih ini foto ini suruh pegang pegang pegang dempet dempet dempet tukang fotonya muftinya ini musibah herannya ini adalah anaknya ustadz sama pak haji itu Hah? pak haji sadar enggak pak haji ustadz sadar enggak ustadznya ini Insyaallah kita perlu tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan suka ikut-ikutan. Kita harus punya pendirian. Wallahu a'lam bishawab.